Halo Pak Stefan. Pak Bangun? Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Bangun, silakan. Ya, kalau saya dari yang disebutin tadi udah jelas Joko Widodo. Alasannya adalah bangsa ini sudah mulai krisis kepemimpinan. Jadi bukan masalah tegas atau segala macam, tapi yang butuh sekarang memimpin rakyat itu dengan hati. Kalau yang lama-lama yang disebutin tadi lah pemain lama itu semua. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Pak Ali, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Saya setuju dengan Bapak pertama. Saya sih lebih suka dengan Pak Jokowi. Orangnya sederhana, mau terjun ke lapangan, dan cukup tegas berani menindak dan menggantikan yang lebih eh, baik membuat terobosan-terobosan kalau yang lain kayak Abu Rizal mimpin perusahaan aja coba perusahaannya sekarang semua membeli ya kan Lapindo jadi masalah Pak Wiranto kasus Mei 98 Prabowo Sami Mawon ya jadi memang yang baik sekarang ini cuma Jokowi ya track recordnya terima kasih Pak baik selamat siang Pak Umar Ya, selamat sore. Mohon volume radionya dikecilkan. Terima kasih. Silakan, Bapak. Eh, kalau saya itu yang pasti Jokowi, orang kampung sederhana jujur. Tegas, keinginan untuk turun ke lapangan, Euro mobilisasi masyarakat sudah jelas dan pasti. Yang lain muka-muka lama itu kartu mati. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda Pak Umar. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang. Silakan Pak. Halo. Halo Pak Daniel, silakan komentar Anda Pak. Ya, komentar saya Jokowi. Saya pilih karena dia jujur dan sangat cerdas orangnya. Gitu. Dan juga saya harap dia bisa jadi presiden yang sangat baik. Begitu. Baik. Dan ya, jangan lupa ini partainya juga PDIP. Oke, terima kasih Pak Daniel. Berikutnya. Halo. Halo Pak Julius. Iya Bu, mau komentar ya. Silakan Bapak. Kalau saya rasa sih kalau orang normal pasti pilihnya Jokowi. Tapi dia masih muda dan orang baru. Kalau yang sudah ada, hijau, itu perusahaannya dia itu udah mau bangkrut semua utangnya nggak kira-kira kalau Prabowo dan Wiranto itu kan muka lama. Prabowo itu dipecat kan dari TNI karena pelanggaran. Masa sekarang mau jadi presiden? Saya rasa warga Indonesia masih normal ya. Mana yang baik, mana yang benar tuh mereka tahu persis. Bukan dengan uang, kekuasaan, pengkampanye, gila-gilaan untuk menciptakan eh, apa kenangan atau apa gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Julius. Pak Ahmad selamat siang. Ya selamat siang. Silakan Bapak. Eh, pendapat saya jangan hanya dibatasi dengan tiga itu. Masih ada yang sangat potensial seperti misalnya JK dan Risma. Itu wali kota Surabaya. Itu hemat saya. Itu Risma itu jauh lebih memiliki kapabilitas berbanding Jokowi. Tetapi kalian sudah termakan dengan isu-isu tentang Jokowi. Sekarang Jokowi apa keberhasilannya di DKI? Coba sudah mulai itu bus, masa bus itu dikorupsi dia tidak tahu. Dan berbagai hal lainnya. Jadi jangan terpukau gitu loh. Bukan berarti saya tidak menghargai keberhasilan-keberhasilan Jokowi, tetapi jangan terpukau di situ. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Zainal. Iya, silakan Pak Zeno Kalau pendapat saya sih, nanti yang maju itu paling Jokowi sama itu Prabowo. Cuma kalau Prabowo programnya saya suka tuh. Cuman saya membutuhkan bukti. Mestinya dia itu udah bisa mulai kan. Dia kan punya jaringan tas ke bawah. Dia bisa membuat lembaga pendidikan untuk mendidik. Kena, apa itu? Lembaga, punya lembaga pendidikan untuk mendidik kader-kader dia, kader dia, tapi ke masyarakat, masyarakat itu kan perlu dididik, perlu dimotivasi. Karena orang di desa itu masih rendah pendidikannya. Kenapa, tapi kenapa dia nggak dilakukannya dari sekarang, dari kemarin? Kenapa jadi saya belum percaya, jadi itu program baru di angan-angan doang. Makasih. Terima kasih kembali Pak Zainal. Anu, selamat pagi Pak Robert. Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan. Ya, kita bersyukur ya kalau Jokowi itu bisa ada change yang besar. Namun Jokowi ini janganlah berbesar hati dulu karena sekarang banyak isu yang berkembang Jokowi yes, PDIP no. Artinya apa? Suara PDIP itu kalau tidak bisa mencapai 20 persen, rakyat tidak memilih PDIP, jangan harap Jokowi bisa jadi presiden karena politik semakin lama semakin panas orang yang kuat modal kekuatan uang bisa merubah segala sesuatunya oleh sebab itu kalau memang rakyat suka sama Jokowi harus pilih PDIP terima kasih oke terima kasih Pak Robert Pak Hadi selamat pagi pagi Pak ya silakan yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang cocok dengan rakyat Indonesia saat ini yaitu Jokowi kenapa? karena Jokowi itu perlu dia bisa melakukan pendekatan jadi saat ini yang diperlukan bukan orang pintar Pak tapi orang yang jujur anti korupsi itu dulu nomor satu dan bisa merakyat nah yang lainnya itu waduh kotor semua itu korupsi yang udah minta ampun ya. Nah nanti kalau Indonesia udah mulai bersih, lalu diperlukan orang pintar. Jadi saat ini adalah orang jujur dan berani. Itu seperti Jokowi, tapi kenyataan yang ada saat ini banyak orang kotor yang jegal-menjegal. Sekarang belum pemilihan aja udah ada yang mau membunuh Jokowi. Ini kan udah kotor sekali ini. Maka、okay. bangsa kita nggak masing-masing karena politik-politiknya kotor gini. Terima kasih Pak Hadi. Kita beralih ke Pak Yohan. Selamat pagi Pak Yohan. Ya, selamat pagi Pak Zetan Silakan. Selamat. Eh, kalau menurut saya suara rakyat tidak bisa dibendung. Jadi kalau menurut saya Jokowi eh, sangat kuat didukung rakyat karena dia sangat merayat. Eh, teman dua lagi yang lain uh, eh, Burisal Bakri misalnya sebagai contoh dia punya PR di Sidoarjo Prabowo juga ada punya PR di di Indonesia -huh. Mhm. Jadi mereka mungkin harus ngurus PR-PR mereka, ya sibuk dengan PR mereka. Ya. Saya kira uang sudah tidak bisa banyak bicara lagi. Sekarang perut lapar, yang lebih banyak berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan. Selamat pagi Pak Arko. Pagi. Ya silakan. Kalau menurut saya seharusnya memang Jokowi ya, tapi memang Uh, eh, kalau ya saya terus terang juga uh, eh, bingung juga nih sebagai rakyat mau pilih Jokowi partainya begitu ya tapi ya memang ngoces lah kalau kita memang cinta Jokowi dan mengharapkan presidennya ke depan dari Jokowi ya mau mau mau nggak mau harus coblos PDIP eh, ya. Nah, kita perlu diingat ya rakyat nih. Kalau untuk Prabowo kan track record kan, kan sudah ada, Ya, itu dia kan salah satu eksekutor daripada putusan di, uh, di Mei tahun-tahun lalu kan dari almarhum Soeharto itu kan. Kalau Abu Rizal Bakri kan bisa didengar sendiri tadi pagi kan. Dua dari perusahaan Bakri Sumatera dan sama Bakri Telkomnya itu udah rugi 5 triliun tuh. Tahun lalu ya itu udah hampir 5 triliun juga tuh. Nah gimana kalau seorang yang udah pengusaha yang udah eh, rupanya segitu mau jadi presiden gitu kan jadi ya mudah-mudahan lah Pak Jokowi bisa ya, ya. ya, terima kasih Pak Harko dan yang terakhir pagi ini untuk Businessman Opinion sesi pertama Pak Antoni, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, silakan. Bu. Jokowi itu putra terbaik bangsa Indonesia saat ini Bu. Kalau eh, kalau Prabowo dan Abu Rizal Bakri Abu itu lumpur lapindo ratusan ribu masyarakat susahnya minta ampun itu dicuci menderita Prabowo kerusuhan tahun 98 itu Bu berapa banyak kerugian nyawa dan harta benda itu dosanya dulu terima kasih Bu terima kasih kembali Pak selamat pagi Pak Gilbert pagi ya silakan kalau LSI ini bisa dipertanggungjawabkan nih saya lihat karena semuanya ini sesuai Tadi dikatakan ARB ya Partai Golkar yang besar ya Jokowi, nah, Prabowo, Wiranto dan dari calon Demokrat ini, ini kan masih ada pilihan semua. Ya makanya kemarin Pak Prabowo diumumkan sebagai capres ini terjadi satu keresahan ya. Bagi Prabowo ini satu apa ya, satu ganjalan ya karena sudah diiming-imingi akan didukung. Ya. Jadi ya kita rakyat semua yang memilih Jadi nggak perlu terlalu apa ya Terlalu cemas seperti begitu ya Langsung menyerang eh, Jokowi dengan sedemikian hebat ya Semua keputusan di tangan rakyat Terima kasih Ya terima kasih kembali Pak Gilbert 6339160 Saya terima opini yang berikutnya Pak Stefan selamat pagi Iya dengan Dengan Teguh Pak Teguh oke okay, silakan Pak Teguh Iya Bu menurut saya emang di antara tiga-tiga itu kelihatannya di masyarakat emang Jokowi yang punya power cuman ya masyarakat itu juga kecewanya apa takutnya Jakarta berantakan tapi orang-orang juga tahu pasti kalau Jokowi jadi presiden hidupnya di Jakarta nggak mungkin akan terbengkalai paling nggak malah bisa backup seluruh Jakarta Ya kalau yang dua itu mungkin Abu Rizal Bakri utangnya aja kalau lihat di internet sampai 60-an triliun dan yang lainnya juga sudah pada cacat nah kalau utang segitu nanti utangnya bisa dikira uang negara maka ibu terima kasih kembali Pak Teguh ya, selamat pagi Pak FM ya Pak Charles Ya. Oke, okay, silakan. Saya pikir Jokowi akan memberikan kenyamanan ya, hukum akan ditegakkan. Kalau untuk DKI nggak usah diragukan, Jokowi kan akan bisa membackup dari pusat. Saya kira itu aja dari saya, Jokowi. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Pak Charles. Selamat pagi Pak Zainal. Iya, silakan Pak Zainal. Kalau pendapat saya sih, nanti yang masih itu paling Jokowi sama itu Prabowo. Cuma kalau Prabowo programnya saya suka tuh. Cuman saya membutuhkan bukti. Mestinya dia itu udah bisa mulai kan. Dia kan punya jaringan ke bawah dia bisa membuat lembaga pendidikan untuk mendidik karena apa itu lembaga punya lembaga pendidikan untuk mendidik kader-kader dia kader hmm. dia terjun ke masyarakat masyarakat itu kan perlu dididik perlu dimotivasi karena orang di desa itu masih rendah pendidikannya kenapa tapi kenapa dia nggak dilakukannya dari sekarang dari kemarin kenapa jadi saya belum percaya jadi itu program baru di Tangan-tangan doang, makasih. Selamat pagi Pak Robert. Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan. Ya, kita bersyukur ya kalau Jokowi itu bisa ada chance yang besar. Namun Jokowi ini janganlah berbesar hati dulu karena sekarang banyak isu yang berkembang Jokowi yes, PDIP no. Artinya apa? Suara PDIP itu kalau tidak bisa mencapai 20 persen, rakyat tidak memilih PDIP, jangan harap Jokowi bisa jadi presiden. Karena politik semakin lama semakin panas, orang yang kuat modal, kekuatan uang, bisa merubah segala sesuatunya. sebab itu, kalau memang rakyat suka sama Jokowi, harus pilih PDIP. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Pak Hadi, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, silakan. Yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang cocok dengan rakyat Indonesia saat ini, yaitu Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu perlu dia bisa melakukan pendekatan. Jadi saat ini yang diperlukan bukan orang pintar, Pak. Tapi orang yang jujur, anti korupsi, itu dulu nomor satu dan bisa merakyat. Nah yang lainnya itu waduh kotor semua. Itu korupsi ya udah minta ampun itu. Ya. Nah nanti kalau Indonesia udah mulai bersih, baru diperlukan orang pintar. Jadi saat ini adalah orang jujur dan berani. Itu seperti Jokowi, tapi kenyataan yang ada saat ini banyak orang kotor yang jigal-menjigal. Sekarang belum pemilihan aja udah ada yang mau membunuh Jokowi. Ini kan udah kotor sekali nih. Maka、okay bangsa kita nggak masing-masing karena politik-politiknya mau kotor gini. Masih. Terima kasih Pak Hadi. Kita beralih ke Pak Yohan. Selamat pagi Pak Yohan. Ya, selamat pagi Pak Zefem. Silakan. Pak、uh, eh, kalau menurut saya suara rakyat tidak bisa dibendung. Jadi kalau menurut saya Jokowi uh, sangat kuat didukung rakyat karena dia sangat merayat ah, teman dua lagi yang lain uh, Burisal Bakri misalnya sebagai contoh dia punya PR di Sidoarjo Prabowo juga ada punya PR di Timur di Indonesia mhm. jadi mereka mungkin harus ngurus PR-PR eh, mereka ya dengan PR mereka saya kira uang sudah tidak bisa banyak bicara lagi sekarang Paul lapar yang lebih banyak berbicara. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan. Kita lagi Pak Arko. Pagi. Ya silakan. Kalau menurut saya seharusnya memang Jokowi ya, tapi memang kalau eh, ya, nggak saya terus terang juga eh, bingung juga nih sebagai rakyat mau pilih Jokowi partainya begitu ya tapi ya memang notes lah kalau kita memang cinta Jokowi dan mengharapkan presidennya ke depan dari Jokowi ya mau mau mau mau harus mencoblos PDIP eh, ya. Nah kita perlu diingat nih rakyat. Nih. Kalau untuk Prabowo kan track kan sudah ada, yaitu dia kan salah satu eksekutif dari daripada Gusman di ketika eh, eh, Mei tahun, tahun lalu kan dari almarhum Soeharto itu kan. Kalau Abu Rizal Bakri kan bisa didengar sendiri tadi pagi kan. Dua dari perusahaan Bakri Sumatera Presiden sama Bakri Telkomnya itu udah rugi 5 triliun tuh. Tahun lalu ya itu udah hampir 5 triliun juga tuh. Nah gimana kalau seorang yang udah pengusaha yang udah uh, segitu mau jadi presiden gitu kan jadi ya mudah-mudahan lah Pak Jokowi bisa bisa ini ya terima kasih Pak Harko dan yang terakhir pagi ini untuk Businessman Opinion sesi pertama Pak Antoni selamat pagi pagi Bu ya silakan Bu Jokowi itu putra terbaik bangsa Indonesia saat ini Bu kalau eh, kalau Prabowo dan Abu Rizal Bakri Abu Rijal itu lumpur lapindo ratusan ribu masyarakat susahnya minta ampun itu dibikin menderita Prabowo kerusuhan tahun 98 itu Bu berapa banyak kerugian nyawa dan harta benda itu dosanya dong Bu terima kasih Bu terima kasih kembali baik Mas ya, dengan Bapak Osman Osman silakan iya Jokowi lah ya at least dia orang low profile dan mau kerja. Jadi yang Peter jargon-jargon kasih iming-iming itu semua sudah kita lalui ya. Yang mau bekerja itu nggak banyak ya, mau turun ke bawah nggak banyak. Saya punya puisi ini boleh dibaca. Silakan Seharusnya engkau gagah dan percaya diri, tetapi mengapa semakin hari kok semakin grogi? Berbagai langkah rencana engkau urus negeri, tapi Ucapan Rakmopo lebih mudah dimengerti. Engkau sebut ikan kerenteng yang tak tahu diri. Apakah salah bila rakyat yang menghendaki? Engkau bilang berpolitik adalah demi negeri. Tapi mengapa di catatanmu ada laba dan rugi? Engkau ungkapkan semua untuk cari simpati. Nyatanya hati rakyat semakin engkau jauhi. Lebih bijak, siap menang dan siap dipecundangi karena jadi tak jadi semua adalah takdir ilahi terima kasih terima kasih Pak Osman selamat siang Pak Rizal Oke Bu, eh, saya mau ngasih komen Jadi begini Bu uh, Kalau dilihat dari peluang eh, Memang mereka masing-masing mempunyai peluang Tapi saya punya catatan khusus nih Bu Itu ada tokoh muda Namanya Anies Baswedan Dan Dino Pati Jalal Yang menurut saya selama ini mereka mempunyai tarik record yang sangat baik. Nah, eh, cobalah eh, kita mulai berpikir eh, sebaiknya mereka lah yang akan menjadi presiden yang akan datang. Karena kalau kita lihat masing-masing itu yang yang tadi disebut oleh Pak Sefrem itu udah mempunyai apa ibu ya boleh dibilang dosa-dosa politik lah gitu. Hmm. Tapi yang dua yang saya sebut ini belum mempunyai dosa-dosa politik. Demikian aja komentar saya bu. Ya semoga presiden kita eh, ke depan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Pak Bobo ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak, komentar ya. Ya, komentar saya, kalau sudah ada Jokowi, sebetulnya buat apa lagi buang-buang uang untuk mencalonkan yang lain. Gitu. Ya, tapi juga ada slogan, jangan pisahkan Jokowi dengan Ahok. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobo. Penelpon terakhir Pak Robert, selamat siang ya tadi hebat juga itu ada usulan Anies Mata dari PKS kalau kita ketahui itu kasus PKS sampai sekarang masih diproses masalah hukum korupsi kalaupun Anies Mata saat ini belum terjerat ya coba aja kita lihat nanti 2-3 tahun lagi apakah mereka ini ada indikasi korupsi atau tidak dan juga PKS saat ini memang merasa mereka hebat gitu loh bisa menggalang kekuatan yang katanya memiliki hati Indonesia tapi buktinya dengan kasus yang ada ya kita lihat aja nanti terima kasih baik terima kasih Pak Robert